Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Alhamdulillah kita di hari ini Kamis 5 Syaban 1445 Hijriah bertepatan dengan 15 Februari 2024 Masehi kembali kita lanjutkan kajian untuk saudara-saudara kita yang ada di Seluma, Bengkulu yaitu kajian pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala yang beliau wafat pada tahun 329 Hijriah.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 Kata beliau, Al-Quran adalah kalam Allah dan wahyu yang Allah turunkan dan cahayanya. Cahaya yang Allah turunkan. Dan Al-Quran bukan makhluk. Karena Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala dari dia, dia yang berbicara pertama kali. Maka makana min Allah falaysa makhluk sehingga apa yang dari Allah taala maka dia bukan makhluk. Demikian ucapan dan akidah Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal rahimahumullah dan yang sebelum keduanya dari kalangan para fuqaha dan yang setelahnya baik para fuqaha, para a'immah sebelum Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad maupun para imam, para fuqaha setelah beliau berdua. Wal mira' fihi kufrun dan berbantah-bantahan dalam masalah ini adalah kufur. Ayol ikhwah rahimani rahmakumullah. Di sini al-muallif menyebutkan kepada kita pembahasan tentang akidah salah satu akidah ahli sunnah al jamaah yaitu akidah tentang Al-Quranul Karim bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah Al-Quranul Karim adalah ilmuhu ilmu Allah Ta'ala wal Quranul Karim tanziluhu wahyu yang Allah turunkan nah dan Al-Quranul Karim adalah cahaya yang Allah turunkan. Demikian Allah Ta'ala memberitakan di dalam muhkam kitabihi, dalam ayat-ayatnya yang sangat jelas di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Nah, inilah akidah al sunnah wal jamaah tentang Al-Quran. Ya. Inilah akidah ahlus sunnah jamaah ya, yang terdepan ala raksihim adalah para sahabat yang mulia dan semua dan yang mengikuti beliau dengan ihsan dari kalangan tabi'in, tabi'it tabi'in ya, dan juga para imah ya, yang mulia di antaranya yang disebut namanya di sini adalah Al-Imam Malik bin Anas dan Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah rahimahumullahu jami'an bahkan juga para imam sebelum beliau berdua dan yang setelahnya <clears throat> Lengkapnya adalah bahwa Al-Quran kalamullah munazzal ghair makhluk. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada makhluk, kepada makhluknya melalui perantaraan para rasulnya ghair makhluk bukan makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud dari Allah dimulai al-kalam itu wa ilaihi ya'ud dan kembali kepadanya takallama bihi haqiqatan Allah berbicara dengan Al-Quran ini secara hakikah. Ya, bahwa benar-benar Allah mengucapkan Al-Quran ini. Mengatakan Al-Quran ini. Wa alqahu ila Jibril. Kemudian Allah berikan Al-Quran ini kepada Jibril fanazala bihi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan Jibril membawanya turun kepada kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril membawa Al-Qur'an ini turun dan disampaikan kepada kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab was Sunnah. Di antara dalil dari Alkitab, dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya di surat At-Taubah, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Nah. Dan apabila seseorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu. Lindungilah. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Hatta yasma'a kalam Allah. Agar dia mendengar kalam Allah. Maka dia mendengar kalam Allah dari bacaan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang membaca Al-Quran, maka dia mendengarnya. Nah, bacaan kaum muslimin yang dia dengar itu kaum muslimin yang membaca Al-Quran, mana bacaannya dia dengar, itu Allah sebut sebagai kalam Allah. Sehingga yang dibaca oleh kaum muslimin itu Allah sebut sebagai kalamullah. Nah, sehingga ini dalil bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Mana Al-Quran yang mana? Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin itu. Ya, sehingga yang dibaca oleh kaum muslimin itu itulah Al-Quran. Dan itulah kalamullah. Ya. Yang dibaca oleh kaum muslimin itulah kalamullah. Barakallahu fikum. Sehingga kalamullah hatta yasma' kalamullah hatta yasma' al-Quran. Quran yang mana? Quran yang kaum muslimin membacanya. Sehingga yang dibaca oleh kaum muslimin itulah Al-Quran. Itulah kalamullah. Itulah kalamullah. Taib, ini merupakan dalil bahwa Al-Quran kalamullah. Allah Ta'ala juga mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Itulah Al-Quran Itulah kitab yang Allah turunkan kepada wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakun yang Allah barokai liadab baru ayatihi agar mereka umat manusia mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal mengingatnya. Nah, maka di sini Allah katakan kitabun anzalnahu kitab yang Allah turunkan. Ya, menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah munazzal. Munazzal yang Allah turunkan. Allah Ta'ala juga mengatakan, Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin yakni malaikat Jibril. Malaikat Jibril Allah sebut sebagai Ar-Ruhul Amin yang dia terpercaya. Amanah. Tidak akan mengkhianati Al-Qur'an, tidak akan mengkhianati wahyu yang telah Allah percayakan padanya. Sehingga tidak akan ada penambahan ataupun pengurangan ataupun pergantian ataupun penyimpangan terhadap wahyu yang Allah turun yang Allah percayakan kepada Jibril alaihissalam. Dan kalau seandainya terjadi, Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Dan Allah tahu bahwa Jibril adalah amin yang tidak akan melakukan itu. Ya. Maka nazala bihi ruhul amin. Akan dibawa turun oleh Jibril, ruhul amin. Ala qalbika kepada qalbumu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna minal mundzirin agar engkau menjadi termasuk para pemberi peringatan para nabi dan rasul yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin ya Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab yang jelas Nah, maka ini juga dalil bahwa Al-Qur'an itu munazzal, bahwa Al-Qur'an dibawa turun oleh Jibril kepada kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Adapun dalil bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Adapun dalil bahwa Al-Qur'an bukan makhluk adalah firman Allah taala ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah sajalah al khalqu wal amru. Ya, penciptaan dan perintah penciptaan dan perintah. Hanya milik Allah Ta'ala. Nah, Al-Quran itu bukan makhluk. Tapi Al-Quran adalah adalah amr. Al-Quran adalah amr. Perintah Allah Ta'ala. Buktinya adalah bukti bahwa Al-Qur'an itu termasuk ad, eh, adalah amr bukan makhluk adalah Allah taala yang mengatakan demikian. Allah taala mengatakan di surat Asy-Syura ayat ke-52 wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi ruhan Al-Quran, ruhan, yakni Al-Quran, min amrina, yang itu merupakan bagian dari perintah kami. Nah, min amrina, sehingga Al-Quran dari perintah, bukan makhluk. Sementara Allah katakan di ayat Al-A'raf ini tadi, ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah sajalah. Ya, penciptaan dan perintah. Nah, Al-Qur'an bukan khalqu, tapi Al-Qur'an amr. Dari mana tahunya kita? Dari ayat di surat Asy-Syu'ara yang kita baca tadi barusan. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi ruh dari perintah kami. In ruh yakni Al-Qur'an Allah sebut ruh karena Al-Qur'an membawa kehidupan, kehidupan bagi kalbu. Min amrina yang itu adalah dari perintah kami. Sehingga Al-Quran perintah Allah Ta'ala bukan makhluk. Maka dari ayat ini dan dibuktikan oleh ayat Ash-Shu'ara ayat ke-52 merupakan dalil dan hujjah bagi Ahlus Sunnah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Adalah Al-Qur'an al adalah kalamullah bukan makhluk. Sehingga dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi merupakan dalil terhadap akidah ahli sunnah yang kita sebutkan di atas bahwa Al-Quran kalamullah munazzal ghair makhluk bukan makhluk ya <clears throat> kemudian adillah dari as-sunnah adillah dari as-sunnah Ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi liuballigha kalama rabbi." Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi azza wa jal. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi. Ya. Dan juga oleh Ibnu Majah. Adakah seseorang yang membawaku kepada kaumnya agar aku menyampaikan kalam Rabbi? Ini Al-Quran. Nabi menyebutnya sebagai kalam Rabbi. Sehingga Al-Quran yang telah sampai kepada beliau itulah kalam Rabbi. Nah, yang Jibril datang kepada, beliau menyampaikannya itulah kalam Rabbi. Itulah Al-Quran. Itulah kalam Rabbi. Sehingga Al-Quran adalah kalam Allah. Fainna Quraishan. Quraisyan Qad mana'uni an uballigha kalam rabbi azza wajal Karena sesungguhnya Quraisy mencegahku, menghalangi aku untuk untuk aku menyampaikan kalam rabbi. Nah. Juga sabda Nabi alaihi kepada salah seorang sahabatnya yaitu Al-Bara bin Azib, beliau katakan, "Idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika." wajah wajah tu ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta Hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim merupakan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya yang berarti bimbingan kepada seluruh umatnya ya terkait dengan bagaimana amaliyah dan adab dalam keseharian termasuk salah satunya yang dia, beliau ajarkan di sini adalah tatkala hendak tidur ya di sini terdapat beliau mengajarkan doa yang di situ mencerminkan akidah seorang muslim, mencerminkan uh, tawakalnya seorang muslim kepada Allah taala dan berserah diri padanya dan sekaligus menegaskan keimanannya. Nah, di sini terdapat salah satu prinsip keimanan ahli sunnah sebagaimana yang kita bahas. Maka artinya adalah kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat Bara Al-Bara bin Azib Beliau katakan idza awaita ila firasyika kalau engkau sudah uh, berbaring di atas kasurmu maka ucapkanlah yakni ucapkan doa ini Allahumma aslamtu nafsi ilaik ya Allah aku serahkan diriku kepadamu awajjahtu wajhi ilaik aku hadapkan wajahku kepadamu Wafawadtu amri ilaik. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Walja'tu zahri ilaika. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Karena penuh optimis, penuh harapan besar kepadamu sekaligus khawatir, ya, takut darimu ya Allah. Berharap pahala, berharap ridhonya, berharap jannahnya, namun juga disertai rahbah, takut, khawatir. Ya, cemas. Takut dari azab Allah taala, khawatir jika amalan yang enggak diterima atau tidak diridai oleh Allah taala. Nah, maka la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat untuk bisa selamat darimu kecuali kepadamu ya Allah sehingga kita berlindung dari azab Allah kepada Allah itu sendiri, kepada Allah itu sendiri. Sehingga tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan ya Allah. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Nah, di sini terdapat penegasan iman. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Sehingga di sini terdapat dalil masalah yang sedang kita bahas yaitu bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang Allah turunkan. Di sini ditegaskan amantu bi kitabikal ladzi anzalta Aku beriman kepada kitabmu ya Allah yang engkau turunkan. Dikutip dari salah seorang a'immatid tabi'in, para imam dari salah seorang dari kalangan para imam tabi'in yaitu Amr bin Dinar. Ya. Beliau katakan adraktun adraktun nasa mundu sab'ina sana yaqulun Allahul Khaliq wa ma siwahu makhluk illa al-Qur'an fa innahu kalamallahi atau fa innahu kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra dan juga oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid Nah, al bayhaqi imam dari Khurasan ya. Karena Bayhaq itu salah satu desa di Naisabur. yakni dari Masyrik, dari kawasan timur. Sementara Ibnu Abdul Bar dari Andalus, dari Qurtubah. Beliau Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi Al-Andalusi. Sehingga dari ulama Maghrib Dua-duanya meriwatkan ini. Yang menunjukkan akidah mereka sama. Walaupun yang ini di Masyrik, yang itu di Maghrib, akidahnya sama. Karena sama-sama berpegang kepada akidah dan prinsip ahli sunnatil jamaah. Sama-sama berpegang kepada manhaj salafi. Taib, barakallahu fikum. Kata Al-Imam Amr bin Dinar aku berjumpa dengan manusia yakni dengan para sahabat, para a'immah, tabi'in dan para sahabat yang mulia sejak 70 tahun yang lalu mereka semua mengatakan yakni mengatakan yakni berakidah ya bahwa Allah adalah al khalik dialah al khalik dan selainnya adalah makhluk kecuali Al-Qur'an karena suhunya Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk. Darinya bada'a dari Allah Ta'ala Al-Quran itu dimulai dan kepadanya Al-Quran akan kembali. Demikian ucapan Amr bin Dinar. <clears throat> Di sini terdapat apa? Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Ta'ala. Bada'a, Al-Quran ini dimulai dan kepadanya lah akan kembali. Makna di sini makna minhu bada'a yakni Allah ta'ala takallama bihi ibtidaan bahwa Allah berbicara yang pertama kali. Yani beliau Allah lah yang awal mula berbicara mengatakannya. Ya, Allah lah yang pertama kali mengatakannya, yang bermula darinya. Karena itu ada yang mengatakan min hubadaa, ada yang mengatakan min hubada, darinya tampak bermula ya, darinya tampak bermula pertama kali. Ya. Itu kalau bada. Dan di sini terdapat bantahan terhadap Al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah taala menciptakan Al-Qur'an itu ya kepada di pada makhluk selainnya. Yani Allah ciptakan kalam atau Allah ciptakan Al-Qur'an, Allah letakkan pada makhluk, misalnya pada pohon sebagaimana peristiwa kejadian pada Musa alaihissalam, pohon berbicara. Ya, yakni Allah ciptakan kalam itu Allah letakkan pada pohon. Demikian. Karena mereka meyakini kalam kalam itu makhluk. Ya, sehingga Allah ciptakan lalu Allah letakkan di di pohon. Maka ini terbantah. Ya, karena Allah taala darinya ya, dialah yang pertama kali mengucapkannya. Dialah yang pertama kali mengucapkan Al-Qur'an itu, mengatakannya. Sehingga dari Allah lah bermula. Ya, dari Allah lah bermula. Dari Allah bermulanya Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. <clears throat> Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah Dan nah, juga di antara dalil bahwa Al-Quran itu dari Allah bermulanya adalah di surat Al-An'am ayat 106 ittabi ma uhiya ilaika min rabbik Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah wahyu. Ya, gitulah Al-Qur'an yang diwahyukan kepadamu min rabbik. Yang itu min rabbik al dari Allah taala sehingga Al-Qur'an bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi ya'ud dan kepadanya kembali Al-Qur'an ini. makna wa ilaihi ya'ud ada dua kemungkinan. Yang pertama, annahu ta'udu sifatul kalam bil Qur'an ilaihi. Bahwa sifatul kalam, sifat berbicara dengan Al-Qur'an itu kembali kepada Allah. Yakni bahwa tidak ada seorang pun yang disifati bahwa dia berbicara dengan Al-Quran kecuali Allah Ta'ala. Karena Allah lah yang satu-satunya berbicara dengan Al-Quran. Allah yang mengucapkan dan mengatakan Al-Quran itu. Ya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bahwa Al-Quran ini kelak akan diangkat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan dalam sebagian di asar bahwa annahu yusri bihi minal masahif was sudur bahwa kelak dia menjelang hari kiamat al quran ini akan diangkat dari mushaf-mushaf dan dari sudur. Dari mushaf diangkat Al-Qur'an dan dari dada-dada kaum muslimin diangkat. Ya sehingga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu terjadi adalah salah satu di antara tanda-tanda akan terjadinya atau semakin tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, sehingga ini nanti terjadi menjelang yaumil qiyamah. Terjadi menjelang yaumil qiyamah. Ayol ikhwah rahimani wa rahmatullah itu uh, beberapa penyebutan secara ringkas tentang akidah ahlus sunnah jamaah terhadap Al-Quranul Karim disertai adillah baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini pembahasan kita di malam hari ini eh, secara ringkas dan singkat Insyaallah Allah Ta'ala kita akan melengkapinya pada pertemuan yang akan datang terkait dengan beberapa kalam para ulama salaf terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Terkait akid tentang akidah, terkait akidah alusunna Sunnah wal Jamaah tentang terhadap Al-Qur'anul Karim. Baik, sampai di sini uh, kajian kita di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.